Al-wasaya al-asharah 10 wasiat Sekarang kita masuk pada ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang wasiat-wasiat tadi. Qala al-muallif rahimahullahu taala Qala Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Man arada an yanzura Barang siapa yang hendak melihat إلى وصية Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu yang di atasnya ada stempel beliau khatam stempel cincin beliau فليقرأ قوله تعالى maka hendaklah dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah Katakan wahai Nabi SAW kepada mereka kaum musyrikin, Ta'alu, kemarilah. Saya bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu kalian jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apapun. Sampai pada ayat Allah wa anna hadza sirati mustaqima dan sesungguhnya ini ia jalanku yang lurus al ayah yakni disuruh untuk membaca tiga ayat yang tersebut dalam surat Al-An'am yang kemarin itu yang berisikan al-wasaya al-asyarah sepuluh wasiat dari Allah Subhanahu wa taala athar beliau ini dikeluarkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan Imam Tirmizi mengatakan hadithun hasanun gharib <clears throat> hadis hasan yang gharib Naam Yang perlu difahami di sini ialah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memberikan wasiat tertulis yang distempel dengan stempel beliau, dengan tanda tangan beliau, atau dengan cincin beliau sebagai stempelnya. Tidak pernah itu. Di antara buktinya dalilnya ialah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Abu Juhaifah pertanyaannya hal ahida hal ahida ilaikum nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai apakah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada kalian sesuatu yakni kepada Ali bin Abi Talib dan Ahlul Bait maka jawabannya Ali, kala la, tidak pernah. Ini pernyataan orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pernyataan yang sama itu juga diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Muhammad ibn al-Hanafiyah putranya Ali. Ibn Abbas dan Muhammad Ibn Hanafiyah riwayatnya disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanad yang sahih sampai kepada mereka berdua. Mereka berdua menepis anggapan sebagian kaum muslimin pada waktu itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat khusus tertulis untuk ahli baitnya. Ini menunjukkan bahwasannya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan wasiat demikian. Apalagi wasiat dengan ayat-ayat tadi yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak pernah itu. Namun, namun dikarenakan ayat ini Al-An'am tiga ayat dalam surah Al-An'am ini mencakup pembahasan ad-din kullah mencakup pembahasan agama dengan keseluruhan maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai menggambarkannya menjadikannya seperti wasiat Rasul yang tertulis yang menggunakan stempel. Begitu. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini ialah gambaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang betapa mulia, betapa besar isi kandungan ayat-ayat tadi. Yang kalau seandainya direnungkan, dipelajari dengan luas oleh seorang insan, maka dia akan bisa mengamalkan ad-din, semua agama ini. Dan bila telah diamalkan pula oleh seorang, maka dia akan mendapatkan tiga sifat. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Sifat al-aql. Orang yang berakal dia. Sifat tadhakkur. Senantiasa ingat kepada Allah. Sifat taqwa nanti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sehingga dikabarkan seperti wasiat. Padahal tidak pernah Rasulullah saw Alaihi Wasallam berbuat demikian. Masya Allah. Ini asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkaitan tentang masalah ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. Insya Allah difahami. Yang intinya demikian. Sekarang kita masuk kepada hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhu dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala beliau berkata Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin. Di atas himar. Keledai. Keledai peliharaan. Ada pun keledai yang masih liar, yang nggak mungkin dinaiki masih liar. Ini himar ahli, yaitu keledai peliharaan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kelada ini bernama Othair. Namanya Othair, hadiah dari Raja Iskandariah Al-Muqawqis. Ketika Rasul SAW memberikan surat seruan untuk masuk Islam kepada Raja Muqawqis Iskandariah disebutkan ketika itu Raja Bukaukes menerima dengan baik utusannya Rasul SAW dibaca dengan baik suratnya dianggap bagus kemudian disimpan dimasukkan dalam gading gajah gadingnya gajah simpan dengan baik namun dia belum mau menunjukkan keislaman kemudian memberikan hadiah ada bigal, bigal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ada himar, yang ini over namanya. Ada budak, dua orang budak, Maria dan Sirin. Maria Al-Qibtiyah dinikah sama Rasul SAW. Lah, dia apa namanya Maria Qibtiyah diambil sama Rasul SAW posisinya sebagai seorang budak. Sementara Sirin dihadiahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Thabit dan beberapa dia yang lainnya. Al-Muhim di antaranya ialah himar satu ini. Jadi kata Muhammad, saya dulu pernah membonceng Nabi. Nah, dibonceng Nabi SAW di atas himar. Di atas keledai. Ini menunjukkan kepada kita tawabuknya Rasul SAW. Beliau tidak gengsi untuk naik di atas himar keledai. Juga tidak gengsi, gengsi membonceng sahabatnya. Berbeda dengan kondisi para raja ketika itu. Mereka gengsi naik himar. Mereka lebih suka menaiki Firdaun. Firdaun itu kuda yang besar. Peranakan kuda Arab dengan kuda non Arab. Namanya Firdaun. Yang memang langkahnya itu langkah kuda yang menunjukkan kesombongan, kesongkaan. Mereka lebih suka menggunakan seperti itu. Dan tidak boleh seorang pun dari kalangan masyarakatnya yang bonceng, nggak boleh. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul memiliki sifat tawadhu yang tinggi, rendah diri yang tinggi. Beliau tidak gengsi untuk menaiki himar, oh bahkan bonceng salah seorang sahabatnya yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Menunjukkan pula beliau jauh dari sikap dari sifat takabur sifat tinggi hati yang sering menjangkiti para raja. Ini juga menunjukkan bahwasanya diperbolehkan membonceng seseorang di atas sebuah kendaraan. Baik himar, atau kuda, atau onta. Nah, nah demikian pula apa namanya di zaman sekarang ini boleh membonceng seorang dengan mobil atau dengan semisalnya. Baik, faqala li maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, bertanya kepada aku, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi al ibad?" Atadri Apakah kamu tahu ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Ini pertanyaan. Wahai Mu'ad, apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa pula hak hamba-hamba? Haknya umat manusia dan jin yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pertanyaannya. Pertanyaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Apa pula hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya itu dipenuhi dengan taklim, dipenuhi dengan pelajaran, pengajaran, ilmu tentang agama ini dalam setiap kesempatan. Tidak mesti harus menunggu majelis ta'lim khusus. Tidak. Dalam riwayat ini dicontohkan, sedang menunggang himar, menunggangi keledai, bonceng salah seorang sahabatnya. Itu Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dipergunakan untuk mengajari para sahabatnya, dipergunakan untuk murajaah, digunakan untuk mudzakarah wa Ilmu. Ilm. Kehidupan beliau itu ialah ilmu. Dan ini pula yang dicontohkan oleh para ulama kita. Demikian pula para masyayikh kita di zaman sekarang ini. Betul-betul mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semuanya penuh dengan yang namanya pengajaran ilmu pernah dikisahkan kepada saya salah seorang guru saya di Damaj. Waktu itu pelajaran Qadrun Nada namanya Abu Abdullah Adil Al-Wadi'i Hafizahullah Ta'ala warah. Dia ini satu kabilah dengan Syekh Mokbe bin Hadi Rahimahullah Beliau mengisahkan kepada saya, pernah suatu hari, Syekh Muqbil bin Hadi, rahimahullahu ta'ala, pergi ke Hudaidah. Hudaidah itu daerah pesisir yang panas. Tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Al-Abdali Al-Yamani tinggal berobat ke sana karena ada penyakitnya beliau. Selama menunggu pengobatan, beliau mengadakan muhabara, mengadakan ceramah. Pada suatu harinya, beliau datang ke laut beserta dengan sekian banyak salafiyin yang ada. Ditemani oleh para pengawal-pengawal beliau. Beliau kepingin renang di laut. Ya Allah renang di laut. Dalam keadaan ombaknya lumayan. Renang ke laut. Beliau mengatakan hendak menuju ke batuan sebelah sana. Batu besar begitu sebelah sana. Renang semuanya. Yang lainnya pada mundur. Sudah pada nggak kuat. Sudah khawatir dengan ombaknya. Tapi Syekh tetap jalan terus renangnya itu. Sampai dengan beberapa eh, beberapa pengawalnya. Di antaranya guru saya tadi yang ikut. Adil. Al-Wadi rahimahullah hafizahullah taala Sampai di tempat yang tujuh. Patungnya besar, naik di atasnya, ketawa-ketawa beliau. Ketawa lepas sambil apa namanya menelantangkan badannya. Beliau santai aja dengan senyum. Sementara pengawal-pengawal yang lainnya sudah ngeri-ngeri. Lihat bawahnya banyak ombaknya. Deburan ombak yang cukup besar ketika itu nah, Syekh santai beliau apa namanya sambil merubah begitu tersenyum belum hilang rasa kekhawatiran pada pengawal-pengawalnya beliau sudah bertanya tentang masalah ilmu Aindak nah, ya fulan, nah, kamu bagaimana begini-begini, nah, kamu ya fulan, bagaimana begini-begini, merujah ilmu di atas batu besar seperti itu, oh, di atas deburan ombak seperti itu, wah oh, pengawalnya dalam keadaan masih apa namanya eh, belum habis rasa apa takutnya itu sudah ditanya. Ailem, ailem. Masya Allah menunjukkan bahwasanya para masyaikhuna demikian pula para ulama kita yang terdahulu betul-betul mencontoh Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk senantiasa mengajari umatnya, mengajari masyarakatnya tentang yang namanya ilmu. Sehingga itu kejadian langsung terekam dengan baik di benaknya pengawal pengawalnya yang ketika itu. Dan terus diingat sampai sekarang. Susah dilupakan. Apa namanya, suasana-suasana yang seperti itu. Luar biasa. Dan demikian pula di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas himar sedang menunggang keledai dengan sahabatnya yang mulia Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ah, beliau apa namanya memanfaatkan dengan baik waktu yang ada bertanya kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang sangat indah, yang sangat bagus penanaman tauhid kepada para sahabatnya. Masya Allah. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita sistem pengajaran yang dicontohkan Rasul SAW. Sistem pengajaran yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dalam bentuk bertanya kepada sang murid. Yang kedua, dengan memanggil murid, eh, murid yang ditunjuk. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Atau ya fulan. Dipanggil orangnya. Sehingga ketika dia dipanggil namanya, dia akan serius. Perhatian. Siap untuk menerima apa yang bakal disampaikan. Ini metode yang harus diperhatikan. Tidak hanya mengajari orang dewasa loh ini. Hatta anak kecil juga begitu. Panggil namanya, ya fulan. Kemudian metode yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini metode soal jawab pertanyaan. Nah, apakah kamu tahu hak Allah yang wajib tunaikan sama hambanya atau hak hamba yang Allah tunaikan dalam bentuk pertanyaan? Fungsinya kata para ulama, fungsinya ini akan menggugah pikiran seorang murid dengan dia ditanya, itu pikiran dia akan bergerak, beroperasi untuk menjawab, berusaha menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sang guru. Seringkalinya cara yang seperti ini lebih membekas kepada sang murid. Lebih membekas kepada sang murid. Kalau misalkan dia bisa menjawab, dengan tepat, dia akan terkesan dengan pertanyaan tadi, bisa menjawab. Kalau dia nggak bisa menjawab, juga demikian, dia akan terkesan dengan keadaan dia yang tidak bisa menjawab. Kemudian dikasih jawaban oleh sang guru. Seperti ini. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya jawab kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu alam. Wallahu alam. Sahabat Mu'ad tidak tahu jawabannya. Tapi itu berkesan. Dalam hati beliau terkesan itu dengan pertanyaan seperti itu. Sehingga beliau menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Menyampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian sang guru memberikan jawaban atas pertanyaan tadi yang belum terjawab. Ini metode yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga tidak melulu, monoton. Gurunya yang menyampaikan ilmu, kemudian muridnya pasif. Tidak. Terkadang demikian, ada saatnya memang sang guru memberikan penjelasan panjang kepada sang murid. Terkadang pula dengan bentuk pertanyaan. Wah, kata. Ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sungguhnya tujuan intinya ialah memahamkan ilmu agama ini kepada murid-murid kepada para pencari ilmu yang ada. Kemudian riwayat ini menunjukkan kepada kita adab adab ketika menjawab pertanyaan. Adabnya ialah mengucapkan kalimat wallahu a'lam Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Ketika tidak mengetahui jawaban sebuah pertanyaan. Allahu a'lam. Tidak tahu. Ini adab. Sekaligus menunjukkan tawaduk. Sikap rendah diri yang tinggi pada orang tadi. Dan ini sangat dipuji oleh para ulama kita kalimat Allah alam ini. Ada yang mengatakan Allahu a'lam nisful ilm. Kalimat wallahu a'lam saya tidak tahu, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu separuh ilmu. Nisful ilm, separuh ilmu. Yakni menunjukkan dia itu orangnya tidak takalluf. Tidak memberat-beratkan dirinya. Enggak tahu ya enggak tahu. Allah alam. Serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Yang harus ditanamkan kepada para pencari ilmu. Dan juga adab yang harus ditanamkan kepada para pengajar ilmu. Kalau nggak tahu jawabannya, jangan takaluf. Jangan memperbaikkan diri. Kalau nggak tahu, jawablah dengan jawaban Allah alam. Dan nggak usah gengsi. Nggak usah gengsi. Jangankan kamu orang-orang yang tidak tahu berapa ilmu kamu. Para malaikat Rahman, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah tentang suatu perkara mereka semuanya bertasbih dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Wallahu a'lam. Para malaikat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Supaya ada kehati-hatian dalam menjawab pertanyaan. Disebutkan dalam Tajamahnya Imam Malik bin Anas rahimahullah bahwasanya ada sebagian penduduk daerah mengutus seorang kepada Imam Malik dengan membawa sekitar 40 pertanyaan. Kemudian Imam Malik minta supaya Imam Malik itu berfatwa menjawab 40 pertanyaan tadi oleh beliau rahimahullah ta'ala hanya dijawab empat biji saja. Yang lainnya, beliau katakan Allah alam. Sampai orang itu mengatakan Imam Malik, Imam besar, tidak tahu jawabannya dan mengatakan Wallahu alam. Maka dengan tegas Imam Malik mengatakan, katakan sama penghuni daerah kamu itu. Imam Malik nggak tahu ilmu masalah ini. Sampai seperti itu. Padahal disebutkan dalam tarjamah tadi. Padahal kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan kepada murid-murid Imam Malik, murid Imam Malik, mereka akan tahu jawabannya, tahu jawabannya. Tetapi Imam Malik rahimahullah hendak mengajari kaum muslimin hendak mengajari umatnya, masyarakatnya, jangan gampang-gampang menjawab pertanyaan. Biasakan mengucapkan kalimat wallahu a'lam. Ini adab yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah itu. Ketika melihat sahabat Mu'ad bin Jabal tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang beliau sampaikan, maka beliau menyampaikan jawabannya. Ini diambil faedah oleh para ulama ahli usul fiqih. Takhirul bayan an waktil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan. Di saat-saat dibutuhkan itu tidak boleh menunda penjelasan pada saat-saat dibutuhkan itu tidak boleh. Seperti ini sekarang. Sahabat Mu'ad ditanya oleh Rasul dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan A. Yang sangat penting. Sahabat Mu'ad tidak tahu jawabannya. Pasti dalam benak dia akan bertanya-tanya bagaimana jawabannya, bagaimana jawabannya. Terus begitu. Nah, di saat seperti itu menunjukkan butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Maka di saat-saat hajat atau butuhnya penjelasan seperti itu, tidak boleh ditunda penjelasannya. Harus dijelaskan ketika juga. Harus disampaikan saat itu juga. Nah, itu namanya eh, apa namanya eh, kaidah fikih usul fikih para ulama takhirul bayan an waktil hajah la yajuz. Menunda penjelasan di saat-saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Nah, maka di sini Rasulullah SAW memberikan uraian penjelasan kepada sahabat Mu'ad tentang pertanyaan tadi. Beliau menjawab, Hakullahi alal ibad hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya ialah ayya'buduhu mereka wajib beribadah kepada Allah wala yushriku bihi syai'a dan mereka tidak boleh syirik menyekutukan Allah dengan suatu apapun Naam, ini haknya Allah. Dan inilah maksud al-muallif rahimahullah ini Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi yang punya kitab tauhid. Inilah maksud beliau membawakan hadis Muad ibnu Jabal pada kitab tauhid. Yakni riwayat ini menjelaskan tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Apa hak Allah itu? Ialah hakul ibadah. Hak untuk diibadahi. Dan tidak boleh disekutukan. Inilah yang namanya tauhid. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat ayya'buduhu. Dalam riwayat ini, ayya'buduhu mereka wajib beribadah kepada Allah. Ini sama dengan kalimat illallah. Lafat wala yushriku bihi syai'ah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Itu sama dengan kalimat la ilaha. Sehingga kalau digabungkan, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah yakni mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza tauhid. Inilah yang namanya tauhid. Inilah tafsir uraian dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Hadza Ini haknya Allah. Sekali lagi, Riwayat ini menunjukkan bahwasanya masing-masing hamba, masing-masing makhluk Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak boleh syirik kepada Allah sedikit pun. Ini kewajiban hamba. Hadis ini sangat sesuai dengan banyak ayat yang disebutkan sebelumnya seperti ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali supaya berkepada kepadaku. Juga yang dalam surat An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36 hanya kalian beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat sedikit pun. Ini ayat-ayat yang mencocoki hadis Muad ibnu Jabal radhiyallahu taala ini. Ini haknya Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ibadi 'ala Allah dan hak hamba atas Allah ialah Allah yu'adziba Allah tidak akan mengazab. Man la yushriku bihi syai'a. Siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipahami di sini ialah bahwasanya hak Allah, hak hamba yang ditunaikan oleh Allah itu ialah min bab masuk dalam bab at tafadhul wal in'am keutamaan dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba tadi. Bukan berarti ada seseorang yang mewajibkan sesuatu kepada Allah. Tidak. Ini ucapannya keliru. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mewajibkan sesuatu atas Allah. Tidak ada. Allah Maha Kuasa. Sehingga makna hadis ini ialah hak hamba yang ditunaikan oleh Allah sebagai fadilah, sebagai keutamaan, sebagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba tadi. Bukan karena kewajiban Allah. Yang diwajibkan oleh hambanya atas Allah. Ini harus dipahami. Insyaallah nanti kalau sudah mulai terbuka pikirannya, akan diketahui hikmah dibalik penjelasan ini tadi. Sebab ini berkaitan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam bab ini. Dan yang saya sampaikan ini ialah yang sesuai dengan sunnahnya Rasul, prinsipnya harus sunnah wal jamaah. Namanya hakut tafadul wa hakul in'am. Hak dalam bentuk diberi fadilah, keutamaan, dan diberi nikmat oleh Allah Taala untuk hamba-hamba tadi. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini hak hamba atas Allah ialah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik. Ini mengandung konsekuensi. Tidak semata-mata meninggalkan syirik. Tetapi mengandung konsekuensi ala ibadah Mengandung konsekuensi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meninggalkan syirik. Yang konsekuensinya ialah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pultu saya bertanya kepada katanya Mu'ad. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Afala ubashirun nas Bolehkah atau kenapa apakah saya tidak boleh memberi kabar gembira kepada masyarakat yakni tentang yang beliau sampaikan ini Qala beliau mengatakan la tubasyirhum kamu jangan memberi kabar gembira kepada mereka fayattakilu khawatirnya mereka nanti akan tawakal yakni Nah, hanya bersandar saja kepada riwayat seperti ini tidak mau beramal. Akhrajahu fi sahihain. Di sini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihain. Ini hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang berkaitan tentang kitab tauhid yaitu ya al ibad. Fokusnya tauhid beribadah kepada Allah itu merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan atas hamba-hambanya. Dan pahalanya ialah seseorang yang menunaikan hak Allah tadi, bahasanya Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Maka konsekuensinya ialah jaminan surga bagi siapa saja yang menunaikan hak Allah tabaraka wa taala. Dan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari riwayat ini bahwasanya hadis ini menunjukkan pertimbangan maslahat dan mafsadat ketika menyampaikan suatu ilmu kepada seorang. Sehingga ketika menyampaikan suatu kepada seorang itu dilihat mad'unya, orangnya. Terkadang sebagian orang itu siap untuk menerima ilmu, ketika disampaikan ilmu tersebut, semakin giat, semakin semangat amalnya. Namun ada orang lain yang kalau disampaikan seperti itu justru dia akan berleha-leha, bersantai-santai. Maka ini tugasnya para duat ilallah, para dai ilallah untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang eh, yang dia sampaikan ilmu kepadanya sehingga tidak menimbulkan maksadat dan yang diinginkan ialah maslahat yang dicapai. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan untuk hadis Muad bin Jabal ini. Sungguhnya masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dan nanti insyaallah taala akan sampaikan pada keterangannya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan masail, masalah-masalah, faedah-faedah yang, yang bisa diambil dari beberapa riwayat yang disebutkan sebelumnya. Di sini ada beliau menyebutkan 24 masalah faedah yang diambil dari ayat-ayat yang sebelumnya dan juga hadis Mu'ad bin Jabal ini. Wallahu taala alam bisawab. والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين